Dan kita masih pada bab as-sutratu wa wujubuha. Bab sutrah dan kewajibannya. Dan walhamdulillah terlewati sekian pembahasan berkaitan dengan hukum-hukum sutrah bahwasanya sutra itu wajib digunakan ketika seseorang hendak sholat dan perinciannya bagaimana bentuk sutra ukurannya telah kita lewati pada pertemuan yang sebelumnya kemudian kita akan membahas dari tiga hadis yang terakhir dalam bab ini yang berkaitan dengan hukum menahan atau menghalang orang yang lewat di hadapan kita ketika sholat. Berkaitan dengan hukum ini diberlakukan ketika seseorang menggunakan sutroh ataupun ketika dia sedang sholat di hadapan sutroh kemudian sutroh tersebut pergi darinya baik ketika dia menggunakan sutroh ataupun ketika dia tidak menggunakan sutroh maka hukum menghalang orang yang lewat di hadapannya ini berlaku di dalamnya kita akan mengambil permasalahan yang selanjutnya Al-Mas'alah Al-Ashirah Permasalahan yang ke-10 Ma hukmu al-murur Baina yadai al-musalli Bagaimana hukumnya Seseorang Lewat di hadapan Al-musalli Orang yang sedang sholat أجمع ulama واتفقوا على أن المرور بين يدي المصلي وبين سترته wa muharramatun telah disepakati oleh al-fuqaha al-ulama rahimahumullah dan juga mereka berijma' di atasnya tidak ada khilaf dalamnya bahwasanya melewati di hadapannya orang yang sholat itu di antara dia dengan sutrahnya hukumnya adalah haram hukumnya adalah haram hal ini dinukilkan dari Ibnu Abdul Bar Ibnu Hajar wal Baghawi wa Ibnu Hazm dan yang selainnya dan tidak ada khilaf di antara ahli ilm mereka telah bersepakat haramnya melewati di hadapannya orang yang sholat. Bahkan sebagian mereka menjadikan permasalahan ini termasuk dari perbuatan dosa-dosa besar. Bal ba'duhum addaha minal kabair. Memasukkan dalam kategori dosa-dosa besar. Apa dalilnya? Dalilnya sebagaimana disebutkan hadis di dalam bab hadis yang kedua di akhir bab sutrah. Hadis Abi Juhaim bahwasanya atau hadis yang terakhir, hadis yang terakhir dari bab sutrah, hadis Abi Juhaim Abdullah bin Jaham ibn al Harith. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mar بين يدي al-musalli عليه؟ alaih lakana ay yaqifa arba'ina khairan lahu min ay yamurra baina yadayhi muttafaqun alaih kalaulah seandainya orang yang lewat di hadapannya seseorang yang sedang sholat dia mengetahui Mada alaih betapa besar dosa yang akan menimpa orang tersebut lakana maka pasti ayyakifa arba'in dia berdiri selama 40 ini lebih baik daripada dia melewati di hadapannya salah seorang rawi dari hadis ini yang bernama Abu Nadhr beliau menyebutkan la adri aqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman aw syahran aw sanatan seorang perawi menyebutkan dari hadis ini Sungguh aku tidak mengetahui apa makna dari 40. Apakah 40 ini adalah 40 hari ataukah 40 bulan ataukah 40 tahun lamanya. Jadi seseorang berdiri selama 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun ini lebih baik darinya daripada dia melewati di hadapannya orang yang sedang sholat. Kemudian dalil yang lainnya li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mudafa'ah bil mudafa'atil murur baina yadayh Juga berdasarkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menahan menghadang orang yang lewat di hadapannya ketika sedang sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu riwayat Muslim Idza shalla ahadukum ila syai'in sampai di akhir hadis yadfa'hu. fa in aba falyuqatilhu Ada apabila ada di antara kalian salat kemudian seseorang melewati di hadapannya maka tahanlah dia apabila dia masih maju maka perangilah karena sungguhnya dia syaitan kita melihat hadis ini dan memahami berkaitan dengan makna-makna yang disebutkan di dalam al-fadul hadis. Yang pertama disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fal yadfa'hu. Apa yang dimaksud dengan fal yadfa'hu? Maksudnya adalah ayyabda bil akhaf bil akhaf fid daf'i fa in asarra falyudafi'hu fa in aba wa asarra falyuqatilhu yaitu seseorang memulainya dengan menahannya secara ringan dia menahan dengan ringan ketika masih maju dikerasin ketika masih maju lagi lebih keras daripada yang sebelumnya ini yang pertama falyadfa'hu Kemudian fal yuqatilhu. Apa yang dimaksud dengan fal yuqatilhu? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala beliau menyebutkan ayyazida fi daf'ihi ats thani ashadda min al-awwal. Di mana orang yang salat tadi dia menahan orang yang lewat tadi dengan kekuatan yang lebih kuat daripada yang pertama. Ya, lebih keras. Walaisal makna al-muqatalah bisilah. Bukan maksudnya dari makna al-muqatalah perangilah itu dengan perang membawa pedang, tidak. Atau membawa senjata. Ini bukan maksud dari hadis ini. Sehingga ditahan dengan pelan kemudian naik sampai ke yang paling keras. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan wa ajma'u ala annahu la yalzamuhu muqatalah. Dan para ulama telah bersepakat yang dimaksud dalam hadis ini bukanlah diperangi bisilah dengan senjata. Wala yuaddi ila halakih dan juga bukan dengan penahanan yang menyebabkan orang yang lewat tadi bisa celaka. Nah, di sana dibahas oleh para ulama bagaimana ketika ditahan Kemudian orang yang ditahan tadi dia mendapatkan madarat sehingga meninggal misalkan. Apakah orang yang menahan tadi dia mendapatkan kisos ataukah diat ataukah hukum had? Ini ada pembahasannya. Namun mereka telah bersepakat bahwasanya menahannya ini bukan dengan senjata serangan, akan tapi dengan tahanan yang bertahap dari pelan bertambah kemudian keras. Kemudian yang ketiga, terkait dengan makna fa'in nama huwa syaiton, karena sungguhnya dia syaiton. Apa yang dimaksud dengan lafadz hadis ini? Dinukilkan dari Al-Qadi Ibn Iyad rahimahullah taala wal aqrabu fit ta'wil annahu yaf'al fi'lu syaitan dan yang lebih mendekati dari makna yang benar adalah bahwasanya dia ini telah melakukan perbuatan seperti perbuatannya syaitan. Lianna syaitan dikarenakan syaitan ini huwallazi yuhawil qat'us shalah. Karena dia inilah yang senantiasa memutus dan mengganggu di tengah-tengah salatnya seorang muslim. Inilah syaitan. Dia senantiasa memutus dan mengganggu di tengah-tengahnya orang yang sedang sholat. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan ini seperti perbuatannya syaitan. Bukanlah dia hakikatnya syaitan tidak, namun perbuatannya ini serupa dengan perbuatan syaitan. Kemudian di antara takwil yang lainnya fa inna ma'ahu al-qarin. Karena bersamaan dengan dia ini ya adalah korin syaitannya bersamaan dengan dia. Nah, ini permasalahan yang ke-10 berkaitan dengan hukum melewati orang yang sholat ini adalah haram dan telah disepakati oleh ijma' ahlul ilm. Masalah yang berikutnya Al-Mas'alah Al-Hadiyata Asyarah Permasalahan yang ke-11 Setelah kita mengetahui ketika Salat kemudian e, Di hadapannya sutroh nah, Maka di sini Fa'illam yakun Lil musalli sutratan maka ketika seseorang yang sholat namun dia tidak memiliki sutroh sama sekali. Nah, maka bagaimana hukum lewat di hadapannya? Di sini terdapat beberapa akwal dari ahlu ilm. Maka yang rajih wallahu taala alam anna hadzal murur yahrumu aidan. Lewat di hadapannya itu juga tetap diharamkan walaupun tidak ada sutrohnya. Nah. Apa dalilnya? Dalilnya berdasarkan keumuman dari, dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lau ya'lamul mar bayna yaday al musalli. Dalam hadis ini disebutkan secara sorih tidak ada penyebutan sutroh. Kalaulah seandainya orang yang lewat di hadapannya orang yang sholat. Seperti itu saja tanpa ada penyebutan sutroh. Maka di sini dijadikan sebagai dalil bahwa tidak diperbolehkan bagaimanapun keadaannya ketika seorang yang sholat untuk lewat di hadapannya. Nah, wahada qaul jama'atun min asy-Syafi'iyah wa Ibnu Hazm wa rajjaha Al-Albani rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid beliau menyebutkan faidah berkaitan dengan permasalahan ini fihi dalil di dalam ayat dalam hadis ini terdapat dalil ala man'il murur baina yaday al-musalli. Idza kana duna sutratin aw kanat lahu sutrah. Dalam hadis ini terdapat dalil kepada kita bahwasanya melewati di hadapan orang yang sholat ini tidak diperbolehkan, dilarang. Baik dia menggunakan sutroh ataupun dia tidak menggunakan sutroh. Waqad sarraha fil hadith bil ithm. Dan telah disebutkan dalam hadis ini apa? Dosa bagi pelakunya. Disebutkan dalam Ahkamul Ihkam jilid 2 halaman 39. Waqala Ibnu Rajab dan berkata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Wa fil hadithi dalilun ala tahrimil murur baina yaday al-musalli sawa'un akana yusalli ila sutratin aw lam yakun. Dalam hadis ini terdapat dalil kepada kita semua bahwasanya diharamkan melewati di hadapan orang yang salat baik dia menggunakan sutra ataupun tidak. Dalam kitab al fatih jilid 4 halaman 95. Artinya mereka para ulama telah menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak diperbolehkan untuk melewati di hadapannya orang yang salat. Maka bagaimana ketika seorang hendak melewati maka dia melewati dari belakang dari belakang sutrohnya. Ya, ini sutroh kemudian dia lewat di belakangnya. Karena orang yang sholat menghadap ke sutroh. Atau dia bisa melewati lewat belakang dari orang yang sholat. Kemudian ketika tidak ada sutroh, berapa jarak antara dia diperbolehkan untuk bisa melewatinya. Maka para ulama menjelaskan jaraknya adalah di tempat sujudnya. Di tempat sujudnya orang yang sholat ini itu jaraknya yang diperbolehkan untuk dilewati. Nah, setelah itu diperbolehkan untuk dilewati. Misalkan seseorang sholat di saf yang kedua. Nah, kemudian dia hendak lewat, maka bisa melewati di soft yang pertama. Karena ini sudah melewati batas dari sujud. Batas dari sujud. Wallahu taala alam. Dan yang terbaik adalah dia menghindar melewati jalur yang lainnya yang tidak berada di hadapannya. Hadapannya ketika orang yang sedang sholat. Taib. <clears throat> Kemudian yang selanjutnya, al-mas'alah ats-tsaniyata asyarah. Permasalahan yang ke-12. Ya, di sini telah kita jelaskan di awal bab bahwa bab sutrah ini termasuk bab yang paling luas dan paling panjang pembahasannya di dalam kitab salat. Paling panjang. Tapi insyaallah ini di malam ini insyaallah akan kita selesaikan. Kemudian kita akan masuk pada bab yang berikutnya. Al-Mas'alah Al-Thaniyah Asyarah Permasalahan yang ke-12 <clears throat> Setelah kita tahu, faham Hukum melewati orang yang sholat Nah, maka di sini Kembalikan permasalahannya kepada orang yang sedang sholat Bagaimana hukumnya Al-Mudafa'ah Lil Musalli Bagaimana hukumnya Menahan bagi orang yang sedang sholat tadi apa hukumnya menahan? Ya, apa hukumnya menahan? Fihi akwal Dalam permasalahan ini terdapat beberapa pendapat. Warajih annahu yajibu alaihi ayad faahad mar fa in tarakahu 'amidan fahuwa athimun. Yang rajih bahwasanya diwajibkan atas orang yang sholat tadi untuk menahan orang yang lewat di hadapannya. Apabila dia meninggalkannya dengan sengaja, dia faham ada orang hendak lewat di hadapannya, dia biarkan lewat. Dengan sengaja ketika dia tinggalkan, fahuwa asim. Maka dia terkena dosa. Nah. Apa dalilnya? Wad dalil huwa amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mudafa'ah. Dalilnya adalah perintah Nabi untuk menahan orang yang lewat di hadapan di hadapannya ketika sholat. <clears throat> Dalam hadis Ibnu Umar disebutkan Muslim yang lebih jelas, "Idza kana ahadukum yusalli" Apabila kalian sholat, fala yada ahadan yamurra baina yadayhi. Maka janganlah dia biarkan seorang pun lewat di hadapannya. Fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin. Ini pendapat dari Ba'dul Hanabilah wa Zahiriyah wa Ibnu Hazm wa Tarjih Al-Albani wa Ibnu Utsaimin. Nah, jadi diwajibkan untuk menahan. Ini wajib berdasarkan perintah dari Nabi saw. Alaihi Wasallam. Nanti Insya Allah akan kita simpulkan keadaan-keadaan orang yang dilewati di hadapannya ketika sedang sholat. Dan ini umum, berlaku pada seluruhnya ketika dia sholat menghadap sutroh ataupun ketika tidak ada sutroh di hadapannya. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Bas rahimallahu taala beliau menyebutkan faidah fasunnatu tadullu ala annal musalli yamna al-mar baina yadayhi wa amma idza ghalabahu wa marra fa innahu la yadurru salatah dan as-sunnah telah menjelaskan menunjukkan kepada kita bahwasanya seseorang yang sedang sholat itu harus menahan mencegah orang yang lewat di hadapannya ketika dia sudah tidak mampu lagi artinya lewat mungkin karena cepatnya orang tersebut jalan faghalabah melewati dari hadapannya fa innahu la yadurru sholatah maka sungguhnya ini tidak memudaratkan bagi sholatnya Taib. <clears throat> Apa faidah dari meletakkan sutroh? Faidah dari meletakkan sutroh ini telah kita selesai pembahasannya. Nanti insya Allah berkaitan dengan ketika seorang lupa menahan atau tidak lupa nanti kita sebutkan di akhir kesimpulan. Bagaimana ketika seorang lupa menahan atau seorang yang lewat tadi juga lupa, dia tidak mengetahui ada orang yang sholat dia lewat. Tapi di sini faidah dari hikmah seseorang itu disyariatkan untuk menggunakan sutroh. Berkata Syekh Ibn Uthaymin rahimallahu taala di dalam fatwa An-Nur 'ala Darab, warrajih rajih annahu yad'u sutrah wa illam yakhsha Ini beliau ditanya suatu pertanyaan, bagaimana hukumnya ketika seseorang sholat di rumah sendiri tidak ada orang di dalamnya yang sehingga dia tidak perlu mengkhawatirkan ada ada orang yang lewat. Atau dia sholat di tanah lapang yang luas, yang di situ tidak ada orang yang lewat di sekitarnya. Apakah juga diberlakukan sutroh? Maka beliau menjawab, naam. Yang roji adalah dia mengambil sutroh. Walaupun dia telah beranggapan tidak ada orang yang lewat di hadapannya. Lianna min fawaidis sutroh Dikarenakan di antara hikmah faidah menggunakan sutroh adalah annaha tahjibun nazar tahjibun nazar anit tajawul yaminan wa shimalan di antara faidah menggunakan sutroh dan hikmahnya adalah bahwasanya ini menyebabkan seseorang dapat membantu dari menengoknya dia matanya, menengok matanya di arah kanan ataupun arah kiri. Nah, dengan ada sutra dia bisa melihat ke arah tempat sujud. Sehingga matanya itu tidak terganggu dengan kanan ataupun kiri. Ini diantara faidah menggunakan sutra. Dan juga tadi menghalang untuk orang yang tidak lewat di hadapannya. Kemudian juga agar seseorang bisa mengetahui bahwasanya ini sedang salat sebagaimana disebutkan faedah yang telah berlalu dari Syekh Al-Albani bahwasanya seorang ini sedang salat sehingga dia menggunakan sutroh. Nah, Kemudian faedah yang lainnya yang berkaitan dengan sutroh. Di antara perbuatan salaf rahimahumullahu jami'an mereka ketika melihat ada orang yang sholat dan tidak ada sutra di hadapannya, maka dia menjadikan tubuhnya untuk digunakan sebagai sutra. Punggungnya dia duduk di hadapannya dan dijadikan punggungnya sebagai sutra orang tersebut. Ini diantara perbuatan salaf rahimahumullahu jami'an. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah perbuatan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma atau radhiyallahu taala anhu dan juga perbuatan dari anaknya Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni jadi dua halaman 38 wala ba'sa ayyastatira bi ba'irin aw hayawan. Beliau menyebutkan perincian hukum-hukum tentang sutra sampai pada pembahasan diperbolehkannya sutra menggunakan onta ataupun menggunakan hewan apapun bentuknya. Summa qala, kemudian beliau menyebutkan asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a rajulan yusalli wan nas yamurruna baina yadayhi. Fawallahu dhahrahu wa qala salli wala ta'jal. Salli wala ta'jal. Bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu melihat ada seseorang sedang sholat dan manusia itu berjalan di hadapannya nah, di masjid ataupun di tempat yang selainnya tidak disebutkan dalam materi ini namun artinya di situ banyak sekali manusia yang lewat di hadapannya Ya murun bayna yadayhi maka beliau radhiyallahu taala anhu wallahu dhahrah. Beliau mempalingkan punggungnya dan menjadikannya sebagai sutrah. Seraya mengucapkan salatlah dan jangan tergesa-gesa. Nah, ini diantara perbuatan salaf radhiyallahu taala anhum wa rahimahumullah jami'an. Kemudian juga asar dari Ibnu Umar. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah Kana Ibnu Umar idza lam yajid sabilan ila sariyatin min sawaril masjid qala wallini dhahraka. Ibnu Umar ketika hendak sholat keliling masjid kemudian mencari tiang-tiang masjid ternyata tidak ada satupun yang kosong dipakai semua maka beliau mencari seseorang dan mengucapkan walini dhahrak tolong berikan punggungmu. Ya, untuk dijadikan sebagai sutroh. Ini antara perbuatan salafun salih. Nah. Dan juga ketika seseorang diminta untuk dijadikan sutroh, maka selayaknya bagi dia untuk bersabar dan melapangkan hatinya untuk memberikan bantuan tersebut. Nah, di sini juga termasuk dari at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong di dalam perkara albir kebaikan dan ketakwaan. Nah, seorang bersabar sehingga dia menyelesaikan sholatnya. Nah, tapi kemudian di sini kita akan menyimpulkan al khulasah. Kesimpulan dari bab ini, setelah kita mengkaji beberapa permasalahan, maka kesimpulannya adalah ada empat keadaan. Orang yang sholat dan lewat di hadapannya. Orang yang lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Arba'u halat fil murur baina yaday al musalli. Keadaan yang pertama al halatul ula Idza shalal musalli ila sutrah au biduniha Famar al mar walam yadfa'hu fa innahu ya'tham al-mar wal musalli. Apabila seorang salat menghadap sutra ataupun tidak. Kemudian lewatlah di hadapannya seseorang dan dia tidak me mencegahnya dengan sengaja. Dengan sengaja dia tidak men mencegahnya. Maka berdosalah orang yang lewat dan juga orang yang sholat tadi. Nah, kedua-duanya sama-sama mendapatkan al-ithm. Dan ini juga apa? Ketika sengaja. Nah, ketika sengaja. Ya. Yang sholat sengaja tidak menahan dan yang lewat pun dia sengaja saja. Tahu ada orang yang sholat tetap lewat. Nah, dan ini terjadi dan banyak sekali terjadi di masjid-masjidnya kaum muslimin terlihat dan disaksikan. Ya, Nah, kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, al halatus tsaniyah. Idza marra al-mar baina yaday al-musalli. Apabila seorang lewat di hadapannya orang yang sedang salat, fadafa'ah. Kemudian dia menahannya, mencegahnya. Walakinnahu aba. Namun orang tersebut tetap melewat. Ya, bersikeras tetap lewat wamarro sehingga orang tersebut lewat. Sudah ditahan seperti ini masih juga maju. Fahada ya'sam almar faqat. Maka di sini keadaan seperti ini orang yang lewat tadi dia berdosa dan orang yang sholat tidak berdosa. Nah. Al-halah keadaan yang ketiga. Idza marra a'ma. Nah, sekarang keadaannya ada seorang yang buta lewat di hadapannya. Dia sedang sholat, tahu ini orang buta lewat di hadapannya. Fatasahal ma'ah. Dan dia memberikan kelapangan. Atau memudahkan orang buta, orang buta tersebut. Fatarakah. Dia meninggalkan dan tidak mencegahkannya. Ya, tidak mencegah dan tidak menahan orang buta tersebut lewat. Fahada ya'sam al-musalli dunal mar maka di sini mendapatkan ithm yang sedang sholat, namun yang lewat tadi tidak mendapatkan al ithm, tidak mendapatkan dosa. Seorang yang buta tidak mengetahui. Nah, namun yang sedang sholat ini mungkin terlihat uh, merasa kasihan atau ah biarkanlah ini orang buta. Tidak, walaupun orang buta maka berdasarkan hadis perintah Nabi SAW cegah. Ketika dia dicegah dia akan faham. Berhenti dan akan mencari jalan yang lainnya. Nah, maka tidak dibiarkan. Tidak di fatasahal, tidak dibiarkan. Al-hala ar-rabi'ah, keadaan yang keempat. Taib. Ayusalli al-musalli. Seorang musalli salat wala ya'lam ahadun marra bayna yadayhi wa kadzalika la ya'lam al-mar annahu marra amamah dia salat dan tidak tahu sama sekali ada orang yang lewat di hadapannya. Dan juga orang yang lewat tadi tidak mengetahui ada yang sedang sholat. Maka keadaan yang seperti ini la ya'tham al-musalli wa la ya'tham al-mar maka tidak ada yang berdosa baik yang sedang sholat maupun yang lewat di hadapannya karena kedua-duanya tidak ada yang mengetahui wallahu taala alam sehingga apabila yang lewat tadi nah tidak tahu ketika ada orang sholat maka tidak ada dosa baginya nah Kemudian bagaimana ketika sudah lewat sudah jalan misalkan ya sudah di tubuhnya sudah mengarah ya dan dia menghalang namun terlewatkan di belakangnya misalkan karena sudah jalan maka di sini tidak mengapa tidak perlu dia menariknya kembali tidak tapi biarkan saja lewat nah biarkan saja lewat Baik ketika dia sengaja maka dia berdosa, namun ketika dia tidak sengaja dan tidak mengetahui maka tidak ada dosa baginya. Ini juga masuk dalam keadaan yang keempat. Wallahu taala alam. Alhamdulillah kita selesai dari pembahasan as sutroh Kemudian selanjutnya terkait dengan bab mayak salah. Beberapa hal atau perkara yang dapat memutuskan sholatnya seseorang. Tapi di sini kita baca hadisnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala ma yaqta'u shalah hal-hal yang dapat memutus sholatnya seseorang. Jadi di sana ada beberapa perkara hal yang dapat memutus sholat kita. Namun di sini memutus sholatnya ketika seseorang tidak menggunakan sutroh. Ketika dia menggunakan sutroh, la yadurruhu Maka tidak ada yang bisa memudaratkan sholatnya. Nanti insyaAllah akan kita bahas pada masail. Qala rahimahullah wa kana yaqul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yaqta'u salatul rajul idza lam yakun baina yadayhi كآخرة الرحل المرأة dalam tanda kurung al-haidu wal himaru wal kalbul aswadu qala Abu Dzar qultu ya Rasulullah ma balul aswadu minal ahmari faqala al kalbul aswadu syaitanun Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari di dalam Sahih Muslim. Hadis yang sahih. Namun dikecualikan dari lafat yang ada dalam tanda kurung. Dalam tanda kurung itu disebutkan al-haid. Ini dikecualikan. Selain dari lafat ini semuanya di dalam riwayat sahih Muslim dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Kemudian bagaimana hukum dari lafat yang ada dalam e, tanda kurung ini? Maka para ulama al-muhaddisin mereka telah menjelaskan lafat ini lafatnya syadzah. Syadzah maknanya adalah lemah. Lemah yang disertai dengan ya, tidak benar ya. Lafat tersebut tidak tidak benar. Nah. Penjelasannya bisa dilihat dalam kutub Al-Ilal, dalam kitab-kitab hadis yang membahas hadis-hadis yang cacat. Ya, jadi di sini lafadznya adalah al-mar'atu kemudian al-ha itu diibaratkan tidak ada. Setelah itu al-himar, kemudian al-kalbul aswad. Tayyib kita terjemahkan. Nabi saw bersabda, "Putuslah salat seseorang apabila tidak ada di hadapannya setinggi pelana tunggangan. Atau yang dimaksud di sini adalah sutroh. Tidak ada di hadapannya sutroh. Ya karena berapa hadis yang telah berlalu ada pembahasannya. Ketika tidak ada sutroh di hadapannya, maka akan terputus sholatnya ketika dilewati satu almarah wanita. Kemudian yang kedua, al-himar. Apa artinya al-himar? Keledai. Keledai lewat di hadapannya, batal sholatnya, putus. Perempuan juga sama. Nanti insya Allah akan kita bahas bagaimana perempuan ini. Apakah yang balik atau yang tidak balik juga. Nah, al-himar, keledai. Ya. Kalau wanita mungkin ma'akul ya, artinya di sekitar kita ini bisa terjadi. Kalau yang kedua al-himar yang mungkin sangat jarang sekali terjadi di tengah-tengah kita. Namun kalau kita tinggal di negeri Arab mungkin sering atau bisa saja terjadi. Dilewati di hadapannya keledai. Wal kalbul aswad. Kemudian juga yang ketika lewat di hadapannya itu yang ketiga adalah anjing yang berwarna hitam. Anjing yang berwarna hitam. Qala Abu Dzar berkata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, mengapa dibedakan? Atau apa perbedaannya antara anjing yang berwarna hitam dengan yang berwarna merah? Ya, mengapa dikhususkan warna hitam? Maka Nabi menjawab, "Al-kalbul aswad syaitan." Anjing yang berwarna hitam itu adalah syaitan. Nah, berkaitan dengan fawaid dan masail akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya.